بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari ilmu ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang sangat kita kagumi, Nabi yang selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati dan percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan selawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat nanti. <clears throat> Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita akan membahas kaidah yang sangat penting bagi kita yaitu kaidah yang ke-12 dari bab yang keempat dalam buku ini yaitu kaidah-kaidah lain. Kaidah tersebut berbunyi at-taklifu شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها mukallaf keadaan seseorang mukallaf itu menjadi syarat diwajibkannya sebuah ibadah dan keadaan seseorang mumayyiz itu menjadi syarat sahnya ibadah seseorang. Sifat taklif adalah syarat wajibnya ibadah. Sedangkan sifat tamyiz adalah syarat sahnya ibadah. Maksud dari kaidah ini bahwa ibadah tidak menjadi wajib kecuali apabila ada sifat taklif. Dan ibadah tidak bisa menjadi sah kecuali ada sifat temyiz. Ini maksud dari kaidah ini. Ya. Yeah. Jadi tidak ada ibadah yang diwajibkan kepada seseorang kecuali dia punya sifat taklif. Dan tidak ada ibadah yang sah dilakukan oleh seseorang kecuali orang tersebut ya minimal punya sifat tamyiz. Taib. Yang dimaksud dengan taklif adalah berakal dan sampai pada umur balik. Ya. Jadi sifat taklif ini tidak mungkin ada kecuali dengan adanya dua sifat tadi, yaitu sifat berakal dan sifat sudah sampai pada umur balik. Ketika dua, dua hal ini ada, ketika itulah sifat taklif ada. Ketika itulah seseorang dibebani oleh syariat. Menjadi punya kewajiban-kewajiban yang banyak dalam syariat Islam. <clears throat> Adapun sifat berakal, ya, maka sudah sangat jelas kebalikannya adalah orang gila. Ya. Atau orang yang akalnya tidak sempurna. Orang yang gila atau akalnya tidak sempurna, maka tidak ada kewajiban atau beban syariat padanya. Orang gila tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Tidak punya kewajiban untuk misalnya salat tidak punya kewajiban untuk misalnya amar ma'ruf nahi mungkar dan kewajiban-kewajiban syariat yang lainnya begitu pula anak yang misalnya idiot atau orang yang idiot akalnya tidak sempurna maka dia tidak dibebani oleh syariat dengan kewajiban-kewajiban Begitu pula orang yang misalnya asalnya akalnya sehat, kemudian karena dia lanjut usia, maka sebagian dari akalnya hilang. Ya, seperti orang yang pikun. Orang yang pikun ini ya akalnya hilang tapi hilangnya tidak sempurna. Apabila pikunnya menjadi dominan, maka orang tersebut ya menjadi tidak memiliki beban syariat. Syariat ya menggugurkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. <clears throat> Karena akalnya tidak sempurna. Sebagaimana anak kecil. Kenapa anak kecil tidak dibebani oleh syariat dengan kewajiban-kewajiban? Karena akalnya belum sempurna. Taib. Yang kedua adalah mencapai umur balik. Ya. Untuk terwujudnya sifat taklif harus ada dua hal. Yang pertama berakal, ya. Dan ini menjadikan orang-orang yang tidak berakal, ya, seperti orang gila, ya. Atau orang yang kurang sempurna akalnya, ya. Tidak dibebani oleh syariat. Hal yang kedua adalah dia harus mencapai usia balik. Pertanyaannya adalah kapan seseorang dianggap sampai pada usia balik? Maka para ulama menjelaskan bahwa di sana ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah mimpi basah atau keluarnya mani. Yang menjadi inti sebenarnya adalah bisa dengan mimpi basah, dengan, bisa dengan yang yang lainnya. <clears throat> Ketika seseorang sudah keluar mani, ya, maka dia dianggap sudah mencapai usia balik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa pena catatan amal diangkat dari tiga golongan. Maksudnya tiga golongan ini ya tidak dibebani oleh beban beban syariat. Makanya pena catatan amal diangkat dari mereka. Salah satu dari mereka adalah wa'anis sabi hatta yahtalim. Pena diangkat dari anak kecil sampai dia keluar mani. Sampai dia mimpi basah. <clears throat> Ini menunjukkan bahwa mimpi basah bisa menjadi batasan seseorang dianggap sebagai balik. Karena ketika mimpi basah itu pena mulai ya menulis amalan-amalan anak itu. Maka ketika itulah dia dianggap memiliki beban-beban syariat. Ya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa termasuk di antara batasan usia balik adalah mimpi basah. Dan disamakan dengan mimpi basah ya keluarnya mani. Kenapa? Karena keluarnya mani tanpa mimpi basah itu berarti keluarnya dengan sengaja. Kalau yang tidak sengaja yaitu mimpi basah saja menjadikan seseorang terbebani oleh syariat atau mendapatkan beban dari syariat, mendapatkan kewajiban-kewajiban dari syariat, apalagi yang dilakukan dengan sengaja. Ya yang dilakukan dengan sengaja ini tidak harus haram ya. Tidak harus haram. Bisa juga dilakukan dengan cara yang dihalalkan. Ya misalnya ya ada anak kecil yang nikah ya umur 9 tahun ya perempuan nikah kemudian ya berhubungan dengan suaminya keluar mani ya seperti ini menjadikan dia balik ya taib di antara dalil ya bahwa usia balik di antara batasannya adalah sampai keluarnya mani ya <clears throat> sampai seseorang mimpi basah adalah ayat di dalam surat An-Nur ayat 59. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza balagal atfalu minkul minkumul hulum." Dan apabila anak-anak kalian telah sampai <clears throat> pada keadaan mimpi basah. Sampai pada keadaan mimpi basah. Tapi yang dimaksud dengan keadaan mimpi basah di sini adalah sampai umur balik. Di sini ya yang diinginkan umur balik tapi yang dipakai adalah keadaan mimpi basah. Itu menunjukkan bahwa balik dipengaruhi juga oleh mimpi basah. Bahwa usia balik dipengaruhi oleh mimpi basah. Di dalam sebuah hadis disebutkan juga Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat wajib kepada setiap orang yang mimpi basah. Maksud setiap orang yang mimpi basah adalah setiap orang yang balik Kata orang yang mimpi basah digunakan untuk menyebut orang yang balik. Berarti ya, di antara tanda balik adalah ketika seseorang mimpi basah. Dan mimpi basah itu tidak disengaja. Kalau yang tidak disengaja saja menjadi alamat balik seseorang, apalagi yang disengaja. <clears throat> Taib. Yang kedua, Termasuk di antara alamat baliknya seseorang adalah ketika seseorang mencapai usia 15 tahun. Ketika seseorang mencapai usia 15 tahun, ya, maka dia dianggap telah balik walaupun belum keluar mani. Walaupun belum mimpi basah walaupun tanda-tanda yang lain belum muncul. Seperti misalnya keluarnya atau tumbuhnya rambut-rambut di sekitar kemaluan. Belum ada tanda-tanda tersebut tapi sudah mencapai usia 15 tahun maka dianggap balik. Ya. Yang tadi juga demikian ya yang sebelumnya. Mimpi basah ini tidak harus ada misalnya dia tumbuh di sekitar kemaluannya, misalnya ya eh, rambut-rambut. Eh, tidak harus menunggu usia 15 tahun, tidak. Dia berdiri sendiri. Intinya keluar mani maka dia menjadi balik. Yang kedua ini intinya sampai umur 15 tahun ya, maka dia balik yang lebih duluan terjadi ya maka itu yang dianggap sebagai alamat baliknya taib usia 15 tahun <clears throat> dan ini umum bagi laki dan wanita ini umum bagi laki dan wanita laki-laki ketika sudah sampai usia 15 tahun dan tidak dia tidak memiliki alamat balik yang lainnya atau belum memiliki alamat balik yang lainnya maka dia ketika itu dianggap sudah balik. Begitu pula perempuan. Apabila sampai umur 15 tahun misalnya belum haid, ya. Sampai umur 15 tahun ya eh, bulu-bulu e, di sekitar kemaluannya belum tumbuh, ya. Sampai umur 15 tahun belum mimpi basah, maka alamat baliknya adalah ketika dia sampai atau mencapai usia 15 tahun. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhud wa huwa ibnu 14 sana. falam yujizni ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني intinya bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika perang Uhud ya umur beliau masih 14 tahun dan beliau ingin ikut perang tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu umurnya 14 tahun, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk mengikuti perang Uhud. Kemudian terjadi perang Khandaq. Ketika itu Ibnu Umar ya umurnya 15 tahun. Dan Ibnu Umar meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti perang tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa itu adalah batasan usia balik seseorang. Sebagaimana hal ini ya difahami oleh banyak ulama. Bahkan ya Ibnu Umar sendiri pun memahami demikian. Ya, di dalam riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih terdapat tambahan dan beliau menganggap saya belum balik yaitu ketika umurnya 14 tahun. Berarti ketika umurnya sudah 15 tahun dan beliau membolehkan ketika itulah usia seseorang ya menjadi balik. <clears throat> Imam Bukhari rahimahullahu taala juga memahami hal ini ya di dalam kitab sahihnya beliau menyebutkan hadis ini dan memberikan judul untuk hadis ini bab umur balik dan persaksian seseorang. Maksudnya, seseorang menjadi balik ketika umurnya mencapai 15 tahun. Dan seseorang bisa menjadi saksi atas orang lain ketika umurnya sudah mencapai 15 tahun. <clears throat> Nafi' berkata, Saya pernah datang kepada Umar ibn Abdul Aziz saat beliau menjadi khalifah. Lalu, saya sampaikan hadis ini, hadis tentang eh, Ibnu Umar. Ketika umur 14 tahun, Ibnu Umar minta izin untuk ikut perang Uhud. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam larang. Kemudian ketika perang Khandaq usia Ibnu Umar sudah 15 tahun, Rasulullah bolehkan, ya. Nafi' ya menyampaikan hadis ini Kemudian Umar ibn Abdul Aziz mengatakan tentang hadis tersebut, ini adalah batasan antara anak kecil dengan orang dewasa. Lalu beliau beliau memerintahkan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bagi yang sudah berumur 15 tahun. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah taala memahami hadis ini sebagai batasan umur balik. Tapi Alamat yang ketiga yang bisa kita jadikan sebagai pembeda seseorang sudah balik atau belum adalah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Apabila sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan, maka seseorang berarti sudah mencapai usia balik. Sehingga dia mempunyai kewajiban-kewajiban di dalam syariat. Ya, selama dia berakal tentunya ya. <clears throat> Karena balik itu ada dua hal yang harus terpenuhi. Ya, eh, taklif harus memenuhi dua dua hal. Yang pertama berakal, yang kedua mencapai usia balik. Dan di antara alamat seseorang mencapai usia balik adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Taib, apa yang menjadi dasar hal ini? Yang menjadi dasar hal ini adalah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dari Atiyah Al-Quradhi radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya pernah dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Bani Quraidah. Dan dia masih kecil ketika itu. Atiyah al quradhi ini ketika itu masih kecil dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Quraidah. Dan saat itu bagi yang sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya maka dia dibunuh. Sedangkan yang belum maka dibebaskan. Dan saya saat itu termasuk yang belum tumbuh maka saya pun dibebaskan. <clears throat> Ini menunjukkan ya bahwa anak-anak yang sudah tumbuh rambut di kemaluannya mempunyai beban syariat. Makanya dia ya pantas untuk dibunuh. Karena memang sedang dalam peperangan. Adapun yang dianggap masih kecil maka tidak pantas untuk dibunuh karena belum punya beban syariat. Karena belum punya beban syariat. Maka hadis ini menunjukkan ya bahwa di antara alamat baliknya seseorang adalah dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. <clears throat> Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Mereka memandang bahwa tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan sebagai tanda balik jika tidak diketahui apakah dia sudah ihtilam atau juga tidak diketahui umurnya. Dan ini adalah madhabnya Ahmad dan Ishaq. Ya. Ya, At-Tirmidzi mengatakan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Ya, di antara ulama tersebut adalah Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibn Rahuyah. Para ulama mengamalkan ya hadis itu sebagai tanda baliknya seseorang atau alamat baliknya seseorang, yaitu dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. <clears throat> Taib. Tiga tanda ini, tanda yang pertama yaitu mimpi basah atau keluarnya mani. Tanda yang kedua mencapai usia 15 tahun, tanda, tanda yang ketiga tumbuhnya e, rambut di sekitar kemaluan, ya tiga tanda ini umum, ya berlaku untuk laki-laki dan berlaku juga untuk perempuan. Untuk yang perempuan, ya ada dua tanda khusus tambahan. Yang pertama adalah haid. Ya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Maksudnya tanda baliknya perempuan dengan datangnya haid ini adalah masalah yang sudah disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat bahwa haid termasuk tanda seorang perempuan mencapai usia balik. <clears throat> Dan ini tidak ada di laki-laki. Kemudian tanda khusus untuk perempuan. Yang kedua adalah hamil. Ketika seorang perempuan hamil berarti dia sudah balik. Kenapa? Karena dia tidak mungkin hamil kecuali keluar mani. Dan kita tahu bahwa keluarnya mani ya itu menjadi alamat baliknya seseorang. Ya dan seorang yang hamil tidak mungkin tidak keluar maninya. Makanya para ulama mengatakan bahwa termasuk di antara alamat balik bagi seorang wanita adalah apabila dia hamil. <clears throat> Taib. Inilah alamat-alamat balik yang disebutkan oleh para ulama, ya. Dan alamat-alamat balik ini satu saja terwujud, maka balik sudah terjadi. Alamat-alamat balik ini satu saja terwujud, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang balik. <clears throat> Kemudian yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan tamyiz. Ya. Kalau tadi kita tahu taklif, kita harus tahu tamyiz. Ya, kalau taklif adalah dengan berkumpulnya dua perkara yaitu berakal dan e, mencapai usia balik. Kalau tamis <clears throat> maka maknanya adalah kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain. Kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain. Sebagian ulama mengatakan tamyiz adalah kemampuan seorang anak untuk membedakan mana yang bermanfaat bagi dia dan mana yang membahayakan dia. Sebagian ulama lagi mengatakan <clears throat> tamyiz adalah ketika seorang anak sudah bisa untuk diperintah dan dia bisa menjalankan perintah tersebut dengan baik ya misalnya diperintahkan untuk membeli beras maka dia dia bisa berangkat untuk ke toko dan membeli beras tidak malah membeli mainan ya ini termasuk di antara tanda tamyiz apabila tanda tamyiz ini sudah ada pada diri seseorang maka solat-solat, ibadah-ibadah yang atau ibadah-ibadah yang lainnya ya menjadi sah. Maksudnya sah ini berpahala. Ya. Dia belum mencapai usia balik tapi ibadahnya sudah dianggap sah. Misalnya kalau dia sholat lima waktu. Sebelum seseorang mencapai taklif ya maka se, eh, selama dia sudah tamyiz maka sholatnya sah tapi sholat tersebut belum wajib hajinya juga demikian kalau misalnya ada orang yang sudah tamyiz eh, afwan kalau haji dikecualikan ya dikecualikan karena karena ada dalil khusus misalnya eh, yang wajib yang lain berpuasa. Berpuasa kalau seseorang sudah temis tapi belum balik. Puasa Ramadannya sah, dia dapat pahala puasa. Tapi puasa Ramadan tersebut tidak wajib bagi dia. Ya, puasa Ramadan tersebut tidak wajib bagi dia. <clears throat> Dan para ulama berbeda pendapat tentang kapan seseorang dianggap sudah temis. Ada yang mengatakan tujuh tahun. Ada yang mengatakan tidak ada batasan. Yang penting sifatnya ada. Yang penting sifatnya ada. Sifat apa itu? Sifat bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk misalnya atau sifat bisa memahami perkataan seseorang atau sifat dia bisa diperintah dan menjalankan perintah tersebut dengan dengan baik. <clears throat> Yang penting ada sifat tersebut berapapun umurnya maka dia dianggap temis Ya, dua pendapat ini sebenarnya pendapat yang sangat berdekatan ya. Kenapa demikian? Karena di usia tujuh tahun itu biasanya ya anak bisa memahami pembicaraan orang lain dengan, baik. Di usia tujuh tahun itulah biasanya anak-anak bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi dia dan mana yang membahayakan dia sehingga dia yang melakukan yang aman bagi dia dan menjauhi yang membahayakan dia. Walaupun tidak sempurna ya, tapi anak sudah mulai faham di usia tujuh tahun itulah anak mulai mudah untuk diperintah. Ketika diperintah, maka anak tersebut bisa menjalankan perintahnya dengan dengan baik. Sehingga dua pendapat ini <clears throat> adalah pendapat yang sangat berdekatan sekali. <clears throat> Taib yang menunjukkan bahwa usia tamyiz itu umumnya adalah usia tujuh tahun adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. <clears throat> ya. E, di sini berarti ya hadisnya sahih tapi dengan melihat beberapa jalannya. Kalau kita melihat sanad ini maka ya sanad ini sanad yang hasan ya, tidak sampai pada derajat sahih tapi mungkin Albani rahimahullahu taala ketika menilai sahih ya beliau melihat banyaknya eh, riwayat yang menjelaskan hal ini <clears throat> maka menjadi sahih. Sahih li ghairi. Kalau sanadnya yang ini adalah sanad yang hasan. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan salat ketika mereka berusia tujuh tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan umur tujuh tahun. Para ulama ya mengatakan karena memang ketika usia tujuh tahun itulah mereka mulai mudah memahami perkataan orang lain. Walaupun pemahaman mereka tidak sesempurna pemahaman orang dewasa, tapi mereka sudah mulai bisa memahami perkataan orang lain. Mereka sudah mulai bisa memahami perintah orang lain dan bisa melakukan perintah tersebut dengan baik. Mereka sudah mulai bisa membedakan mana yang aman atau bermanfaat bagi mereka dan mana yang membahayakan mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan umur tujuh tahun ini. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur tujuh tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Wa farriqu bainahum fil madaji' Dan pukullah mereka apabila tidak mau sholat ketika usia mereka sudah 10 tahun. Dan pisahkan ranjangnya mereka ketika usia mereka 10 tahun. Ini menunjukkan ya bahwa kita diperintahkan oleh syariat untuk membiasakan anak melakukan kewajiban-kewajiban ketika mereka mulai berusia tujuh tahun. Biasakan, walaupun dengan anjuran, ya. Biasakan mereka, perintahkan mereka untuk sholat. Ya, nak sholat. Ketika mereka usianya sudah tujuh tahun. Tapi jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa, kasih anjuran-anjuran kalau bisa ia memberikan anjuran yang kuat, berikan anjuran yang kuat. Tapi kalau bisa jangan dipukul karena Rasulullah SAW alaihi wasallam memerintahkan untuk dipukul ketika mereka usianya 10 tahun baru mereka pantas untuk dipukul, ya. Sebelum itu, ya, perintahkanlah dengan perintah-perintah yang yang baik, ya. Bisa memberikan perintah-perintah yang kuat, ya, tapi kalau bisa jangan sampai di, dipukul. Setiap datang waktu sholat, diajak untuk sholat. Ketika umurnya sudah 7 tahun. <clears throat> Dan ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashar wafarriqu bainahum fil mada'j, Pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat padahal umurnya sudah 10 tahun dan pisahkan ranjangnya mereka. Ini menunjukkan ya sebagaimana untuk perintah sholat mereka harus dibiasakan di usia 7 tahun begitu pula dalam masalah dalam masalah campur baurnya mereka dengan ya laki-laki dan perempuan ya maka hendaknya dibiasakan. Mereka sudah dipisih, dipisahkan ketika usia tujuh tahun. Saya ulangi ya. Sebagaimana syariat menganjurkan untuk memerintahkan anak kecil ketika usianya tujuh tahun padahal masih belum pantas untuk dipukul ketika misalnya tidak mau diperintah untuk itu, maka begitu pula dalam masalah memisahkan mereka antara laki-laki dan perempuan. Dianjurkan di dalam syariat ketika usia sudah tujuh tahun untuk dipisahkan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa syariat Islam ini perlu dibiasakan untuk anak-anak kita. Ya. Misalnya sekolah ya di sekolah walaupun ya masih kecil ya alangkah baiknya untuk dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya karena <clears throat> ini perlu pembiasaan kalau tidak dibiasakan maka akan eh, anak akan terbiasa dengan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan kalau ada yang mengatakan Ustadz anak kan belum punya perasaan belum punya perasaan syahwat ya kita katakan walaupun dia belum punya ya syahwat dengan lawan jenis ya tapi itu bisa menjadikan mereka memahami bahwa campur baurnya laki-laki dan perempuan tidak ada masalah sama sama sekali apalagi di jenjang pendidikan kita ya di jenjang pendidikan kita yang sekolah dasar itu enam tahun. Kalau anak mulai masuk sekolah umur tujuh tahun, maka selesainya dia SD umurnya adalah tiga belas tahun. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan anak-anak ya, ini anak satu keluarga memerintahkan untuk dipisah ranjangnya ketika umurnya 10 tahun. Apalagi yang bukan satu keluarga. Apalagi yang bukan satu keluarga. Makanya sebaiknya ketika SD pun dipisahkan. Karena nanti dia akan mencapai umur 10 tahun, syariat sudah memerintahkan untuk memisahkan ranjangnya. Kita kalau ketika usia itu baru dipisahkan, maka akan kerepotan sendiri. Berbeda kalau dari awal sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. <clears throat> Walaupun saya katakan ini sebagai anjuran ya. Ini sebagai anjuran bukan kewajiban. Ya. Makanya tidak benar orang yang mengatakan bahwa ini termasuk sikap misalnya radikal ya, ini termasuk sikap yang terlalu keras dalam memahami dalil ya tidak demikian ya Para ulama pun sudah menjelaskan masalah-masalah yang seperti ini. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita sebagai orang tua untuk memisahkan anak-anak kita antara laki-laki dan perempuan. Mereka saudara, mereka tidak boleh menikah, tapi diperintahkan untuk berpisah. Diranjangnya ketika usianya 10 tahun. Ya, apalagi yang bukan mahram, ya, apalagi yang dibolehkan adanya pernikahan. <clears throat> Dan memang terjadi di zaman ini. Terjadi di zaman ini fitnah syahwat yang ada di antara anak-anak kecil. Ya. Dan ini termasuk di antara efek yang tidak baik dari campur baur yang mereka di sekolahan. Taib. <clears throat> E, eh, pendapat yang kedua yang sudah saya sebutkan tadi dalam masalah usia tamyiz ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa eh, usia tamyiz tidak di, tidak ditentukan oleh usianya. Tidak ada usia khusus untuk tamyiz. Tapi yang penting ya terwujud sifatnya. Yang ter, yang penting terwujud sifatnya. Namun saya katakan tadi ya, dua pendapat ini adalah pendapat yang sangat berdekatan sekali. Kenapa? Karena biasanya sifat tersebut terwujudnya itu di usia 7 tahun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah e, menegaskan e, usia tujuh tahun dalam hadisnya ini. Walaupun hadis ini bukan tentang e, bukan sedang membahas tentang usia tamis tapi ada isyarat ke sana. Kenapa anak ketika usia tujuh tahun diperintahkan untuk sholat? Karena ketika itulah anak sudah bisa memahami perintah dengan baik. Karena ketika itulah anak sudah mulai bisa memahami perintah dengan baik dan tidaklah seseorang dikatakan mempunyai sifat tamyiz kecuali setelah dia bisa memahami perintah dengan dengan baik ya maka ya, pendapat yang pertama pun pendapat yang sangat kuat Allah taala a'lam dan dua pendapat ini ya perbedaannya sangat tipis sekali perbedaannya sangat tipis sekali wallahu a'lam Baik, makna kaedah Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi ya bahwa <clears throat> kaidah ini maknanya adalah bahwa kewajiban-kewajiban di dalam syariat ya tidak dibebankan kepada seorang anak kecuali apabila dia mempunyai sifat taklif dan sifat taklif ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan dua hal tadi yaitu ada akalnya, dia bukan orang yang gila, bukan orang yang eh, akalnya tidak sempurna, ya. Jadi akalnya sempurna. Kemudian yang kedua, ya, dia usianya sudah balik dengan datangnya alamat-alamat balik yang sudah kita sebutkan tadi. <clears throat> dengan adanya sifat taklif, maka berarti kewajiban-kewajiban syariat dibebankan kepada dia. Ya. Jadi yang wajib harus dia lakukan, yang haram harus dia tinggalkan. Ya. Jadi kewajiban maksudnya adalah kewajiban melakukan ketaatan dan kewajiban meninggalkan yang diharamkan. Sedangkan tamis ya ya seseorang menjadi sah ibadahnya ya ketika dia sudah mencapai usia tamyiz. Kalau dia belum mencapai usia tamyiz, maka ibadahnya tidak sah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah apabila anak kecil sholat, bolehkah dia dijadikan sebagai imam? Makanya kita harus tahu apakah dia sudah tamis ataukah belum. Para ulama mengatakan orang yang sholatnya sah untuk dirinya sendiri maka bisa dijadikan imam tapi kalau solatnya belum sah, ya belum dianggap sah, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai imam. Makanya kita harus tahu tamyiz ini. Ya, kita harus tahu masalah tamyiz ini. Apakah anak tersebut sudah mencapai usia tamyiz ataukah belum? Kalau dia sudah mencapai usia tamyiz, maka dia bisa menjadi imam bagi yang lain walaupun masih kecil. Walaupun sholat tersebut belum diwajibkan kepada dia, tapi sudah dianggap sah oleh oleh syariat. <clears throat> Taib. Dalil dari kaidah ini. Dalil atas tidak wajibnya ibadah atas seseorang yang belum balik adalah hadis di atas. Sedangkan dalil atas sahnya sebuah ibadah hadis di atas di sini maksudnya adalah rufi al-qalam ya. Rufi al-qalamu an thalatha. Jadi pena catatan amal diangkat dari tiga orang. Anin na'imi hatta yastayqid. Dari orang yang tidur sampai dia eh, bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim. Ya. Dari anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqil. Dan dari orang gila sampai dia bisa eh, kembali akalnya. <clears throat> Sedangkan dalil atas sahnya sebuah ibadah dari seseorang yang belum balik tapi sudah tamyiz, maka di antaranya adalah hadis dari Amr ibn Salamah. Amr ibn Salamah ini ya suatu ketika dia keluar bersama ayahnya. Ketika itu usianya ya 6 atau 7 tahun usianya 6 atau 7 tahun. Ini yang menunjukkan bahwa usia tamis itu tidak harus 7 tahun. Karena di sini sahabat Amr ibn Salamah ia mengatakan dirinya ketika itu usianya 6 atau 7 tahun. Tapi sudah saya katakan tadi biasanya ya anak tidaklah mumayyiz atau memiliki sifat tamyiz kecuali memang mendekati ya kurang lebih usia tujuh tahun itu. Di sini pun di hadis ini Amr ibn Salamah mengatakan usia saya ketika itu antara enam sampai tujuh tahun. Berarti memang usia itu ya, eh, adalah usia di mana anak sudah bisa memahami perintah dengan dengan baik. Amr ibn Salamah ini ketika itu usianya masih enam atau tujuh tahun. Ketika itu di perjalanan ya bersama ayahnya dan rombongannya tidak ada yang mempunyai hafalan Al-Quran lebih banyak melebihi dia. Maka ketika mereka sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah merintahkan kepada mereka kewajiban sholat. Sallu kada, sallu salat kada fi hini kada, wa sallu salata kada fi hina kada. Rasulullah merintahkan kepada mereka, kalian sholat ini di waktu ini, kalian sholat ini di waktu ini. Rasulullah menjelaskan ya sholat dan menjelaskan waktu-waktunya. Fa'idha hadratis salat falyu'adzin ahadukum waliyummakum aktsarukum Qur'ana. Ketika datang waktunya salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Fanawaru. Maka datanglah waktu itu, datanglah waktu solat, dan mereka melihat ya siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya. Apa yang terjadi? Falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Tidak ada yang lebih banyak hafalan Qur'annya melebihi aku. Aku di sini siapa? Amr ibn Salamah. Yang ketika itu usianya masih 6 atau 7 tahun. Lima kuntu ataraqqa minar rukban. Aku hafal Al-Qur'an tersebut dari orang-orang yang eh, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaddamuni baina aidihim Maka akhirnya mereka pun menjadikan aku sebagai imam sholat mereka. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa ketika seseorang sudah mencapai usia 6 atau 7 tahun maka sah sholatnya maka ibadahnya menjadi sah dan bisa dijadikan sebagai imam dan itulah usia temis dan itulah usia usia tamis <clears throat> dan ini menunjukkan ya betapa mulianya Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran tersebut melekat pada seseorang, maka seseorang itu menjadi mulia. Ya, coba lihat ya. Di dalam rombongan tersebut ada orang-orang yang tua. Kalau kita melihat riwayat hadis ini ya. Di dalam rombongan tersebut ada orang-orang yang usianya sudah tua. Tapi mereka tidak pantas menjadi imam. Yang pantas menjadi imam adalah anak kecil usia 6-7 tahun. Karena anak kecil tersebut mempunyai sesuatu yang sangat mulia yaitu Al-Qur'an. Maka ya hendaknya kita memperhatikan Al-Qur'an ini. Hendaknya kita memuliakan Al-Qur'an. Ya kalau kita bisa menghafalkannya, maka hafalkan. Ya. Walaupun sudah tua usianya, hafalkan Al-Qur'an karena hafalan Al-Quran tersebut akan terus kita bawa sampai di surga Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan yuqalu li sahibil Quran iqra ortaki". akan dikatakan kepada orang ya yang hafal dan mengamalkan isi Al-Qur'an ya iqra ortaki. bacalah dan naiklah maksudnya naik ke derajat yang lebih tinggi Ya. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah secara tartil sebagaimana engkau membaca secara tartil ketika engkau di dunia. Ya. Jangan merasa sudah telat untuk menghafal Al-Qur'an. Ingatlah bahwa hafalan Al-Qur'an tersebut ya setelah mati akan kita bawa bahkan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya Eh, para tulabul ilm juga demikian, para penuntut ilmu. Jangan malah sampai jangan sampai malah lebih semangat menghafalkan mutun padahal belum hafal Al-Qur'an. Ya, para ulama di zaman dahulu mereka lebih dahulu menghafalkan Al-Qur'an. Mereka lebih dahulu menghafalkan Al-Qur'an. Bahkan ya di zaman dahulu ya apabila ada seorang ulama yang tidak hafal Al-Qur'an, ya, maka menjadi aib bagi ulama tersebut. Tapi sekarang ya karena keadaannya memang berubah ya. Sekarang banyak orang-orang yang menjadi dai, menjadi ustadz, tapi belum hafal Al-Qur'an. Ya, ini kalau di zaman dahulu ya menjadi aib ya. Karena Al-Qur'an itulah sumber ilmu. Karena Al-Qur'an itulah sumber ilmu dan dia perkataan yang paling berkah ya dibanding perkataan-perkataan yang yang lainnya. Makanya harusnya kita lebih memperhatikan Al-Qur'an daripada yang lainnya. Tapi di antara dalilnya ya yang menunjukkan bahwa ketika seseorang sudah mencapai usia tamyiz walaupun belum balik itu ibadah-ibadahnya sah adalah hadis Anas ibn Malik Anas bin Malik mengatakan, "Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaim khalfana." Aku pernah sholat. aku bersama anak yatim, Sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau. Sedangkan ibuku Ummu Sulaim sholat di belakang kami. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Kemudian Anas ibn Malik di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak yatim. Kemudian Ummu Sulaim di belakangnya Anas ibn Malik dan anak yatim tersebut. Ya, sisi pendalilan dari hadis ini ya bahwa anak yang masih berumur 6 atau 7 tahun dipastikan belum balik tapi sudah tamis Begitu pula dengan yatim karena yang namanya anak yatim ya dia belum balik. Kalau sudah balik namanya bukan yatim lagi. Ya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yutma ma'al bulugh ya. Tidak ada keyatiman ketika seseorang sudah mencapai usia balik Ketika dikatakan di sini itu ana wayatimun fi baitina aku sholat bersama anak yatim di rumah kami khalfan nabi di belakang Nabi Muhammad saw ini menunjukkan bahwa anak tersebut masih belum balik. Kalau sudah balik tidak dinamakan yatim lagi. Dan Rasulullah saw eh, menyetujui hal tersebut tidak mengingkarinya, tidak mengatakan ya sholatmu e, tidak sah misalnya, tidak mengatakan demikian. Ya. sholatnya sah anak yatim itu. Dalil sahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membiarkannya di belakang bersama Anas ibn Malik. Ya. Kalau tidak sah harusnya Anas ibn Malik di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau anak yatim yang dianggap sholatnya tidak sah, maka berarti Anas ibn Malik itu seperti orang yang sholat sendiri. Kalau orang yang sholat sendiri harusnya tidak boleh. Harusnya di samping kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tidak demikian. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan anak yatim tersebut bersama Anas di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Sulaim di belakang mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa anak yang usianya sudah tamyiz ya walaupun belum balik itu sah ibadahnya. <clears throat> Ada dua masalah yang dikecualikan dari kaidah ini. Yang pertama adalah tentang masalah haji dan umrah. Ya. Haji dan umrah dianggap sah walaupun anak belum berusia tamyiz atau belum mencapai keadaan tamyiz. Karena ada dalil khusus dalam masalah ini. Yaitu hadis seorang perempuan yang mengangkat anaknya yang masih kecil, sobi, anak yang masih kecil. Dan perempuan tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ali hadza hajjun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah anak ini <clears throat> boleh, menunaikan haji? Apakah anak ini boleh menunaikan haji? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am walaki ajr." Iya, anak tersebut boleh melakukan haji dan kamu juga mendapatkan pahalanya. ketika seorang anak yang masih kecil tersebut masih diangkat ya, digendong ini belum mencapai usia balik karena masih kecil. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan anak kecil untuk berhaji, itu menunjukkan bahwa hajinya anak kecil berpahala, ya, sah dan berpahala. Makanya Ya, ini adalah pengecualian ya dalam masalah haji dikecualikan walaupun anak belum mencapai usia tamyiz ya belum ada tanda-tanda tamyiz pada dirinya ya haji kalau dihajikan oleh orang tuanya maka anak tersebut sah hajinya anak tersebut sah hajinya <clears throat> bagaimana dengan umrah hadis ini menjelaskan masalah haji. Bagaimana dengan umrah? Maka kita katakan umrah dikiaskan dengan haji. Ya, umrah dikiaskan kepada haji. Kenapa? Karena umrah itu haji kecil. Umrah itu haji kecil dan umrah ya amalan-amalan umrah ya semuanya ada di haji. Semua yang ada di umrah ada di haji dan tidak semua yang ada di haji ada di umrah. Sehingga ketika anak kecil untuk haji saja dibolehkan, ya walaupun belum usia tamis apalagi umrah. Ya, apalagi untuk umrah. <clears throat> untuk yang besar saja dibolehkan, apalagi yang yang kecil. <clears throat> Ini kias aulawi. Tapi eh, pengecualian yang kedua adalah kewajiban-kewajiban yang berhubungan yang berhubungan dengan harta kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan harta. Maka anak kecil tetap mempunyai kewajiban untuk itu. Karena kewajiban tersebut berhubungan dengan harta. Bukan berhubungan dengan zatnya anak kecil itu. Kalau misalnya ada anak kecil, usia bahkan belum mencapai usia tamis. Usia 3 tahun, usia 4 tahun, tapi dia punya warisan yang sangat banyak harta misalnya sampai ber-MM ya dia dapatkan dari ayahnya maka harta tersebut wajib dizakati karena zakat tersebut berhubungan dengan hartanya dan zakat tersebut adalah hak para fakir miskin maka para fakir miskin punya hak dari hartanya tersebut. Makanya setiap tahun harus dikeluarkan zakatnya. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ya ada seorang sahabat yang memerintahkan orang-orang yang diberikan kuasa untuk mengelola harta anak yatim agar mereka memutar hartanya. La ta'kuluha sadaqah. Jangan sampai sedekah atau zakat itu malah menghabiskan harta itu. Harta anak kecil seperti ini kalau tidak diputar ya dan setiap tahun dikurangi dengan zakat lama kelamaan akan akan habis habisnya itu sampai eh, nisab ya kalau sudah di bawah nisab maka tidak ada kewajiban zakat tapi selama masih di atas nisab, maka harus dikeluarkan setiap tahun. Kalau tidak diputar, maka lama-kelamaan semakin menipis, semakin habis. Makanya, ya sebagian eh, sahabat memerintahkan kepada para wali anak yatim ya untuk memutar hartanya tentunya dengan cara yang baik ya jangan sampai gegabah jangan sampai tidak berhati-hati eh, sehingga tidak bangkrut ya, tidak malah eh, menjatuhkan anak yatim tersebut dalam kerugian yang yang besar. <clears throat> Karena zakat ini berhubungan dengan harta anak yatim bukan berhubungan dengan anak yatimnya, maka tidak ada perbedaan. Apakah dia masih bayi ataukah masih batita ataukah balita ataukah sudah balik ataukah sudah tua ataukah sudah pikun ya tidak ada hubungannya dengan pemiliknya karena zakat itu berhubungan dengan zat hartanya ya begitu pula dengan masalah-masalah yang lain ya seperti misalnya apabila anak merusakkan harta orang lain maka denda ada ya denda ditanggung oleh harta anak tersebut kalau anak tersebut punya harta ya misalnya anak yatim dia punya harta dia nakal kemudian merusak misalnya mobil orang lain maka anak kecil tersebut ya dia wajib untuk memperbaiki mobil yang dia rusak <clears throat> dari hartanya diambilkan dari hartanya Ustaz bagaimana kalau dia tidak punya harta? Kalau dia tidak punya harta, maka yang berkewajiban untuk menggantinya adalah walinya. Yang berhak untuk, yang wajib untuk menggantinya adalah walinya. Karena harta orang lain tersebut berhubungan dengan hakul adami yang harus di yang harus diganti ya. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini ya intinya dari kaidah kita ini bahwa seseorang tidak diwajibkan dengan kewajiban-kewajiban di dalam syariat ya sampai dia punya sifat taklif dan seseorang ibadah-ibadahnya tidak bisa sah sampai dia punya sifat tamyiz ya dan alhamdulillah kita sudah tahu apa itu taklif dan kita sudah tahu apa itu tamyiz ya taala alam wa sallallahu wassalamualaikum sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Walhamdulillahi Rabbil Alamin dan mohon maaf ya karena sempitnya waktu saya harus akhiri kajian ini sampai di sini ya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada